min ayatina innahu huwas samiul basir untuk apa Allah takdirkan Allah isra'kan nabi-Nya dan rasulnya alaihi salam dan kemudian dimi'rajkan ke langit. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan hikmahnya. Linuriyahu min ayatina agar kami tunjukkan, kami beritahukan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami kata Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwa sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Qala hafizahullah wa ra'a fi hadhihi al-lailah al-ajaib. Maka Nabi pun alaihi salatu wassalam melihat pada malam itu ajaib perkara-perkara yang menakjubkan. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat dari tanda-tanda kekuasaan Rabbnya Al-Kubra yang besar. Dalam surat An-Najm ayat 18, Allah menyatakan bahwa Rasulullah SAW benar-benar melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Wa fi surat Al-Isra yaqul dan dalam surat Al-Isra disebutkan linuriyahu min ayatina agar kami perlihatkan Tanda-tanda kekuasaan kami kata Allah. Cocok. Ayat dalam surat An-Najm dan ayat dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra disebutkan kami akan tunjukkan agar kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sedangkan dalam surat An-Najm laqad ra'a dengan lam taukid dan qad yang juga bermakna taukid. Sungguh-sungguh sungguh-sungguh dia telah melihat tanda-tanda kekuasaan Rabbnya yang sangat besar yang sangat-sangat besar. Fara'a min ayatihi min ayatillahi fi hadhihi rihlah al-mubarakah ma ra'a. Maka Nabi pun alaihi salatu wassalam benar-benar melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam perjalanan tersebut. Rihlah al-mubarakah benar-benar melihat keajaiban yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam perjalanan yang penuh berkah yaitu Isra dan Mi'rajnya. Fayajib 'alal muslimi an yu'mina bidzalik maka wajib bagi setiap muslim untuk beriman, percaya dengan Isra dan Mi'raj. Wa an yusaddiq bihi wa la ya'tarihi adna syakkin fi dzalik. Dan agar mempercayai berita rihlah Rasulullah SAW ke Baitul Maqdis dan ke Sidratul Muntaha. Dengan seperti yang sudah dijelaskan, bukan hanya mimpi, benar-benar mengadakan perjalanan roh dan jasad. Dan itu bagi Allah mudah. Bagi Allah mudah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa an la ya'tarihi adna syak fi dhalik. Dan agar jangan terbet keraguan sedikit pun. Hati-hati. Ini ujian yang tidak kalah beratnya dari ujian-ujian lain. Kadang-kadang manusia berpegang dengan agama ini diuji dengan ujian berat. Tetapi seringkali ujian-ujian fisik. Ternyata ada ujian yang lain, bukan ujian fisik bukan disiksa, bukan ditangkap, bukan disakiti, bukan diusir. Tetapi Allah takdirkan satu kejadian yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah dan diuji kalian percaya atau tidak percaya. Ini Rasulullah SAW. Kalian beriman, beriman. Taib. Kata Nabi akan terjadi begini. Ah, masa iya? Berarti dia tidak percaya. Apakah kalian percaya bahwa beliau Rasulullah? Kami percaya. Beliau adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku diisrakan. Bagaimana? Dan dimi'rajkan. Bahkan dalam Quran Allah katakan huwallazi asra bi'abdihi. Percaya berarti benar-benar mukmin. Kalau nggak percaya berarti diragukan keimanannya. Waman ankarahu fa innahu yakunu kafiran. Maka siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun lillah. Berarti dia tidak percaya dengan berita Allah Subhanahu wa taala. Wa mukadzibun lirrasul yang berarti juga dia mengingkari dan mendustakan Rasulullah SAW. Nggak percaya kepada Rasul. Mukmin maknanya orang yang percaya. Kalau tidak percaya mananya kafir. Sehingga yang percaya bahwa mukmin, yang tidak percaya bahwa kafir. Wa mukadzibun li ijma'il muslimin dan juga mengingkari atau mendustakan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Mendustakan berita Quran, mendustakan berita sunnah, berita Rasulullah SAW, dan mendustakan berita ijma, menyalahkan muhajirin, menyalahkan ansar, menyalahkan seluruh ulama kaum muslimin. Maka sungguh tidak pantas dikatakan muslim. Apalagi mau dikatakan ahlu sunnah. Qauluhu, ucapan musannif, wahul imam al-barbahari rahimahullah, wa dakhala jannah, wa tala'a ala nar. Beliau masuk ke surga. Dan beliau melihat neraka. Ke surga masuk. Tetapi ke neraka hanya melihat, tidak masuk. Dakhala jannah wa ra'a ma fiha. Nabi masuk ke dalam surga dan Nabi melihat apa yang ada di dalamnya minan na'im dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Wattala'a 'alan nar dan beliau diberi oleh Allah kesempatan melihat neraka betapa dahsyatnya. Wa ra'a ma fiha minal 'adab dan beliau melihat apa yang ada padanya dari azab. Karena Allah yuridu an yuriyahu min ayatihi karena Allah menghendaki untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaannya. Qala wara al malaikah dan juga diberi oleh Allah kesempatan untuk melihat malaikat-malaikat dalam bentuk aslinya. Malaikat-malaikat dalam bentuk aslinya memiliki sayap-sayap. Masna wa thulatha wa Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat dan Jibril memiliki enam ratus sayap. Satu sayapnya memenuhi ufuk. Maka dikatakan laqad ra'a bahwa Nabi SAW telah melihat nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi melihat sekali lagi yaitu di sidratil muntaha. Berarti Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali. Di antaranya di sidratil muntaha ketika mi'raj. Dikatakan sayap-sayapnya memenuhi ufuk dan dari sayapnya seperti berjatuhan permata-permata dan mutiara-mutiara seakan-akan karena berkilauan. Ra'a Jibril ana khilqatihi. Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Al-mulkiyya lahu 360 janah yang memiliki 360 sayap. <laughs> Demikian disebutkan. Allah taala a'lam. Memiliki 360 sayap kullu janahin saddal ufuk. Setiap sayapnya memenuhi ufuk. Fal malak khilqatuhu 'azimah. Maka malaikat itu sesungguhnya penciptaannya sangat dahsyat, sangat besar. Wa Jibril huwa a'zamul malaikah. Dan Jibril adalah yang terbesar, yang termulia dari malaikat-malaikat. Wa sayyidul malaikah dan merupakan tokohnya. Alaihi salatu wassalam. Fara'al malaikah wara'ar rusul hum amwat. Rasulullah SAW melihat malaikat-malaikat dan Rasulullah juga melihat nabi-nabi yang lebih dulu wafat. Jama'ahumullahu lahu. Allah kumpulkan mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di setiap tingkatan langit beliau melihat nabi-nabi di tingkatan tersebut. Tingkatan berikutnya beliau melihat lagi nabi yang lainnya. Tingkatan berikutnya disambut lagi dengan nabi yang berikutnya sampai yang tertingginya di Baitul Ma'mur Nabi melihat Ibrahim alaihi salam di Baitul Ma'mur bersandar di dinding Baitul Ma'mur Ikhwani fi din azakumullah Baitul Ma'mur adalah sebuah bangunan yang besar indah dan malaikat masuk ke dalamnya setiap harinya 70 ribu dan kemudian esok harinya masuk lagi 70 ribu Kemudian keluar dan tidak kembali lagi. Datang lagi malaikat yang lain. 70 ribu juga. Berapa jumlah malaikat? 70 ribu kali jumlah hari min awali yaumin ila akhir yaum. Kaifa kasratul malaika. Kita lihat betapa banyaknya jumlah malaikat. Karena yang masuk hari ini bukan yang masuk kemarin dan tidak akan masuk lagi selamanya sehingga bergiliran terus setiap malaikat sehingga barakallahu fikum jumlahnya sangat banyak dan ciptaannya sangat dokham sangat azim qala wallahu ala kulli syai'in qadir sekali lagi dikatakan bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa jangan diukur dengan kemampuan makhluk ukur dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang ala kulli syai'in qadir. Kalau mengukur dengan kemampuan makhluk, kamu akan berkata, nggak mungkin, mustahil, nggak mungkin, mustahil. Karena engkau mengukur dengan kemampuanmu, kemampuan makhluk. Jangan lupa, yang mengisrakan adalah Allah. Huwallazi asra bi'abdihi. Dialah Allah yang mengisrakan hambanya. Yang memiratkannya Allah. Yang menakdirkannya Allah. Wa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah atas segala sesuatu maha bisa. Sehingga jangan bodoh. Mengukur dengan ukuran makhluk. Bagaimana mungkin masak begini, masak begitu. Berarti dia terlalu dungu. Menggunakan cara berpikir yang salah. Yaitu berbicara tentang Allah dengan ukuran manusia. Kalau kamu berkata atau ada seorang manusia berkata saya begini saya begitu mustahil kamu nggak akan mampu. Tetapi kalau dikatakan Allah mengisahkan hambanya, Allah memikrajkan hambanya, Allah menakdirkan Nabi bisa melihat malaikat dan mampu melihat Jibril dalam bentuk aslinya, Allah yang memberikan kesempatan pada Rasulullah SAW untuk bertemu Nabi-Nabi, maka itu mudah bagi Allah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini cara berpikir cerdas yaitu berbicara tentang Allah dengan kekuasaan Allah. Berbicara tentang apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah inginkan dengan kekuasaan Allah yang ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Ahlu sunnah adkiya. Adapun mereka yang katanya aklaniyun, rasionalis dari kata rasio, golongan yang mendewakan akal, ternyata dungu. Tidak menggunakan akalnya sama sekali. Berbicara tentang Allah dengan ukuran manusia. Apa bukan dungu? Enggak mungkin. Masa orang sudah mati hidup lagi. Masa bisa kesana. Masa bisa masuk surga. Masa bisa melihat neraka. Ikhwani fiddina azakumullah. Mereka tidak berpikir bahwa Allah ala kulli syai'in qadir alias tidak beriman. Itu masalahnya. Kembali kepada kitab. Qauluhu wa ra'a suradiqat al-arsh wal kursi. Wa ra'a ma haula al-arshi. Suradiqat artinya apa yang ada di sekitar arsy wa ma haulal kursi dan apa yang di sekitar kursi wasi'a kursiyuhu samawati wal ard walaupun disebut kursi tetapi jangan kalian bayangkan kursi seperti yang kalian kenal di dunia ini juga kecerdasan ahlu sunnah kalau berbicara tentang Allah di atas arusnya, di atas kursinya, tentunya tidak akan sama dengan makhluk. Kalau bertanya kayak apa, tidak akan ada yang bisa jawab. Karena nggak ada yang melihat hal-hal yang gaib. Tetapi kalau mencari dalam hadis disebutkan bahwa kursi adalah maudi'u qadamihi subhanahu wa ta'ala. Tempat kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, kaki Allah juga tidak sama dengan kaki makhluk-makhluknya. Maudi'u qadamihi subhanahu wa taala. Ikhuni fiddina azakumullah. Kalau kita berbicara tentang dunia, biasanya sesuatu di atas sesuatu biasanya lebih kecil. Buku di atas apa namanya ini? Lebih gede dari bukunya. Lekarnya di atas meja, mejanya lebih besar dari lekarnya. Tapi meja di atas lantai, lantainya lebih besar daripada mejanya. Alas saya katakan. Tetapi kalau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala jangan demikian. Justru sebaliknya. Langit yang tujuh jelas jauh lebih besar daripada bumi kita ini. Bumi dengan langit, lebih besar langit. Baik, Langit itu di dalamnya ada yang seperti bumi jutaan. Bukan satu atau dua. Di atas langit masih ada langit berikutnya. Sampai sad'a samawat. Kemudian di atas tujuh lapis langit ada arus. Arus Allah lebih besar daripada tujuh lapis langit tadi. Tak terhingga maka tujuh lapis langit ah, ini kalau diletakkan dibandingkan dengan arus seperti tujuh cincin yang dilemparkan di padang pasir. Tujuh cincin itu adalah langitnya, sedangkan padang pasirnya itu adalah arusnya. Bisa terbayang, arus. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Rabbul arsil azim. Arus yang sangat agung, sangat besar. Langit yang tujuh gak ada apa-apanya dibandingkan dengan langit. Tapi di atas langit ada kursi. Lebih besar lagi. Dan Allah maha tinggi dan maha besar. Maha tinggi dan maha besar. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan maha besar. Maka semua bagi Allah dekat. Semuanya bagi Allah dekat. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Wara'a suraidiqat al-arsi wal kursi. Wahuma makhlukan aziman a'zamul makhluqati wa ma haulahuma dan kedua-duanya arus dan kursi adalah bentuk makhluk yang sangat besar bahkan paling besar di antara seluruh makhluk langit nggak ada apa-apanya dengan arus dengan kursi qauluhu wa jami' ma fis samawati fil yaqdhah dan juga beliau melihat seluruh apa yang ada di langit dalam keadaan Yakuboh. Yakuboh itu tidak tidur, dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar. Ini bantahan dari Imam Al-Barbahari terhadap mereka-mereka yang ragu kemudian berkata mungkin itu cuma mimpi. Lo kenapa kamu ragu? Ya masa semalam cuma bisa sampai ke Betul Maqdis itu kan butuh waktu sebulan. Ya kalau dengan kemampuan kamu memang butuh waktu sebulan atau lebih. Tapi dengan kekuasaan Allah, sangat-sangat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu-ragu. Nabi benar-benar diisrakan dan dimi'rajkan fil yaqdhah. Hada raddun 'ala alladziina yaquluna innahu fi manam. Ini bantahan bagi mereka-mereka yang berkata bahwasanya Nabi diisrakan dalam keadaan tidur. Ini hanya mimpi saja. Walau kana manaman lamastan karahul kuffar. Kalau saja cuma mimpi, Nabi akan jujur mengatakan saya mimpi. Dan kalau Nabi jujur menyatakan saya mimpi, maka niscaya musyrikin tidak akan menentang. Gak akan menolak. Tapi kenyataannya dalam riwayat yang sangat banyak dan mutawatir bahwa orang-orang musyrikin menentangnya bahkan tertawa memperolok-oloknya sampai ngetes coba kamu lewat enggak si fulan yang sekarang sedang safar ke Syam coba kamu lihat enggak demikian coba berapa pintunya berapa kubahnya ila akhirih dites dengan sekian pertanyaan-pertanyaan karena Nabi menyatakan saya berangkat saya pergi yaitu Isra apa mana Isra? Perjalanan dalam keadaan di malam hari dikatakan Asra. Tayyib. Kalau saja cuma mimpi sebagaimana kalian katakan wahai para musyakkikin, wahai orang yang ragu-ragu dan membuat ragu orang lain. Kalau cuma mimpi, Berarti kalian menuduh Rasulullah SAW berdusta. Menyatakan saya pergi ke Syam. Padahal cuma mimpi. Berdusta atau tidak berdusta? Berdusta. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi adalah seorang yang jujur terpercaya. Sejak kecilnya dikenal Al-Amin. Sadiqul Amin. Yang disebutkan Sadiqul Masduq. Benar dan terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau Nabi menyatakan mimpi, saya mimpi, nggak mungkin orang kafir kemudian menentang. Bahkan ngetes dengan berbagai macam tes. Karena kalau cuma mimpi nggak akan diingkari. Siapa yang pernah mimpi? Naik ke langit. Hah? Banyak orang-orang yang bermimpi. Bahkan ada seorang anak muda cerita mimpi saya mimpi dibawa ke langit tinggi. Oleh siapa? Tidak tahu. Saya dituntun. Setelah dari atas dilempar. Lempar. Saya kaget bangun. Besok begitu lagi. Besoknya begitu lagi. Dan setiap bangun dalam keadaan sudah keluar mani. Saya katakan menikahlah. Menikahlah. Setelah menikah udah nggak mimpi lagi. Karena mimpi di bawah kelangi, sampai tinggi. Terus begitu mau jatuh, tertarik seperti ke atas orang yang jatuh. Ternyata amna. Artinya sudah kelebihan meni, sudah dewasa, mimpi basah. Barakallahu fiikum. Ini nggak dibahas. Siapapun mau bilang mimpi ke langit, mimpi ke gunung, mimpi ke laut, terserah kalian. Itu urusannya mimpi. <laughs> Bisa saja. Kadang-kadang terbang. <laughs> Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Nabi SAW tidak menyatakan mimpi, tapi menyatakan usri itu atau Semakna dengan itu. Aku kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku diisrakan. Aku dibawa oleh Jibril. Diajak oleh Jibril menaiki kendaraan rinci. Hadisnya satu halaman lebih. Kisah Isra dan Mi'raj. Qala selanjutnya dikatakan humistankaru an yakuna yaqdatan Wallahu ja'ala jalla wa ala asra bi'abdihi. Mereka mengingkari, musyrikin mengingkari bahwa Nabi berjalan di malam hari dalam keadaan jaga, bukan mimpi. Maka mereka mengingkari. Kalau cuma mimpi mereka nggak akan mengingkari. Wallahu jalla wa ala yaqul sedangkan Allah berfirman, asra bi'abdihi. Allah jalankan di malam hari hambanya wal 'abd ismun lirruhi wal jasadi ma'an. Huwa alladhi asra biman bi abdihi Siapa yang disebut 'abd? Rohnya atau jasadnya? Ya roh sama jasad. Kalau roh saja tidak disebut dengan 'abd. Baik. Disebut apa? Ya disebut ruh. Qabadu min ruhihi disebutkan dalam beberapa hadis digenggam cahayanya apa digenggam ruhnya kalau tanpa ruh jasadnya saja apa disebut enggak disebut abad disebut jenazah disebut mayit saya melihat ada jenazah di belakang karena sudah jasadnya saja ruhnya nggak ada kalau hidup baru saya melihat seorang baru dikatakan hamba ruh والجسد معا هذا هو العبد والعبد اسم للروح والجسد معا فالروح وحدها لا تسمى عبدا kalau ruh saja tidak dinamakan abad wal jism wahdah bidun ruh kalau jasad saja tanpa ruh la yusamma abdan tidak dinamakan abad hanya dinamakan mayit atau jenazah atau ila akhirih fala yusamma abdan illa lil jismi war ruhi ma'an disebut hamba kalau terkumpul padanya roh dan jasad bersama-sama. Qauluhu dalam ucapan musannif hamalahu Jibril alal buraq. Dibawa oleh Jibril di atas kendaraan yang dijuluki dengan buraq. Al buraq dabbah. Buraq adalah kendaraan. Wallahu taala alam seperti apa kendaraannya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki sesuatu hanya berkata kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Allah Subhanahu wa taala ida arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Di zaman Sulaiman alaihi salam ketika ingin mendatangkan arasnya Ratu Bilqis bertanya kepada anak buahnya dari kalangan jin dan lain-lain. Ada yang bukan jin. Siapa yang bisa mendatangkannya? Secepat-cepatnya. Aku bisa. Dalam sekejap aku bisa. ya satu lagi, aku bisa lebih cepat dari itu. Hanya kerdipan mata sudah sampai. Apakah ini khayal? atau wakil. benar-benar terjadi dan itu barakallahu fikum dinamakan Nabi Sulaiman dalam keadaan mereka disuruh untuk mendatangkan dari tempat yang jauh dalam sekejap. Maka kalau kalian ingat yang seperti ini, apalagi kalau Allah swt sudah menghendaki hambanya untuk diisrakan, maka bagi Allah bisa, sangat sangat sangat sangat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa furadat alaihi salawatul khamsi tilkal lailah. Dan diwajibkan atasnya lima waktu salat pada malam itu. Wa hadha dalilun ala 'azm hadhihi salawatil khamsi. Dan ini menunjukkan betapa agungnya perintah salat yang lima. Sebab Perintah yang lainnya tidak harus sampai naik ke atas menemui Allah Subhanahu wa taala. Hanya turun wahyunya, kerjakan ini, jangan kerjakan itu, kerjakan ini dan kerjakan itu lah akhirnya. Tapi salat sampai diisrakan dan dimi'rajkan ke langit, kemudian diperintahkan secara khusus oleh Allah Subhanahu SWT tentang lima salat. Annaha furadat ala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fis sama'i bainahu wa bainallahi biduni wasitah. Bahwasanya diwajibkan salat langsung antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Langsung Allah perintahkan atasmu dan umatmu kewajiban salat. Khilafun wa khilaf baqiyat syara'i. Berbeda dengan sisa dari syariat-syariat yang lain. Fa'inah kana tanzil ala Rasul SAW fil ardi. Perintah-perintah lainnya turun kepada Rasulullah SAW min fauq sab'i samawat min al arsh min Allah melalui Jibril turun ke dunia. Allah berfirman begini, Allah berfirman begitu. Baik. Tetapi salat Rasulullah SAW diangkat, dipanggil dan langsung diperintahkan hendaklah engkau salat. Lima waktu. Dalam waktu sehari. Naam diriwayatkan pertama diwajibkan 50 salat. Dan beliau menerimanya karena beliau adalah seorang yang beradab. Sami'na wa ta'ana. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ta'ana. Tetapi ketika diberitahu oleh Musa alaihi salam, umatmu enggak akan sanggup, maka beliau bukan memikirkan dirinya, tapi memikirkan umatnya. Maka kembali pada Allah, ya Rabb, aku khawatir umatku tidak akan sanggup. Kemudian dikurangi oleh Allah Taala. Terus demikian sampai menjadi lima salat. Wal amal bi ashri an dan setiap amalan dilipatkan sepuluh kali. Maka lima waktu salat kata Allah bahwa itu adalah lima puluh untuk kalian. Dianggap lima puluh. Ikhwani fiddina azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kewajiban-kewajiban lainnya maka turun ke bumi melalui Jibril. Fahada yadullu ala azm qadri hadhihi salawatil khams. Menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya kewajiban salat lima waktu. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana zaman al-isra qabla al-hijrah ila al-madinah dan waktu diisrakannya Rasulullah SAW adalah sebelum hijrah ke Madinah. Wasalla as-salawatil khamsi fi Makkah alaihi salatu wassalam. Maka Nabi mengerjakan salat lima waktu sejak di Mekah. Karena diisrakan itu masih di Mekah. Dan setelah hijrah ke Madinah, sampai wafatnya tidak pernah merayakan Isra Mi'raj. Kalau saja merayakan Isra Mi'raj itu sunnah, setelah Isra Mi'raj di Mekah, maka di Madinah setiap tanggal tertentu dirayakan hari Isra Mi'raj. Tidak. Jangan kalian ikut-ikutan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Ada kan perayaan kenaikan Isa Al-Masih? Kemudian kita juga punya. Itu latah namanya. Kita juga punya kenaikan Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Jangan latah. Perayaan dalam Islam hanya Idul Adha dan Idul Fitri. Itu dirayakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang lain tidak. Kalau kalian menyatakan bahwa mereka Rasulullah SAW dan para sahabatnya merayakan had Apakah pernah Rasulullah dan para sahabatnya merayakan Isra dan Mi'raj? Sepuluh tahun setelah itu. Karena setelah hijrah ke Madinah, sepuluh tahun Rasulullah SAW hidup. Tapi nggak diriwayatkan satu kali pun merayakan Isra dan Mi'raj. Demikian pula para sahabat, para tabi'in, para tabiin, tabi'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Waraja ila Makkah tahu, Dan beliau kembali ke Mekah di malam itu juga. Lailatahu dhalik Wadhalika qabla al-hijrah. Dan itu sebelum hijrah. Waraja ila Makkah lailatahu. walidzalika al-kuffar istaghrabu hadza. Oleh karena itulah orang-orang kafir terheran-heran. Istaghrabu. Merasa aneh. Kamu tadi malam ke Baitul Maqdis? Semalam. Langsung pulang ke sini. Tertawa mereka. Memperolok-olok mereka. Karena mereka kufar. Tidak beriman kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. وفرحوا بذكر هذا الحادث من أجل أن يتنقص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم Mereka gembira, tertawa, memperolok-olok. Mengapa? Bi dzikri hadzal hadis menyebutkan kejadian ini min ajli an yatanaqqasu karena mereka ingin memperolok-olok dan mengejek Rasulullah SAW. Wa yatahakkamu bihi dan ingin menjatuhkannya dengan berita itu wayaskharu minhu dan memperolok-oloknya. Wallahu jalla wa ala radda kaidahum sedangkan Allah Subhanahu wa taala membantah tipu daya mereka. Wa saddaqa rasulahu dan membenarkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkanlah ayat dalam Al-Qur'an. Wa anzala fi dzalikal Qur'an. Allah turunkan dalam masalah ini Al-Qur'an. Huwa alladhi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته